sallallahu alaihi wasallam ialah Nuh alaihi salam. Wa kullu ummatin dan setiap umat Allah ilaiha rasulan yang Allah utus kepadanya seorang rasul min Nuhin ila Muhammad dari Nuh sampai ke Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu yang Allah perintahkan kepada mereka untuk uh, yang para nabi, setiap nabi, setiap rasul itu memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa an ibadat ta'ud Dan semua nabi, semua rasul itu mencegah umatnya untuk jangan beribadah kepada para tauhid. Kita lihat footnote pertama halaman 231. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali Rahafidhahullah wal adillatul qa'ima wal adillatu qa'imatun dan dalil-dalil telah demikian tegak ala anna awal rusuli Nuh alaihi salam yang menunjukkan bahwa rasul pertama itu ialah Nuh alaihi salam fil kitab wa sunnati dalam Al-Qur'an maupun di dalam as-sunnah. Wa minha qaulullah tabaraka ta'ala salah satunya ialah firman Allah taala yaitu surat An-Nisa ayat ke-163 yang kita baca tadi. Ila akhir ayat min surat An-Nisa sampai ayat-ayat terakhir dari surat An-Nisa. Kemudian di footnote kedua dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah wa saddada khutahu wa ma min ummatin min umamil ardi dan tidak ada satu umat pun dari umat-umat di muka bumi illa wa fi wa khala fiha nadirun kecuali tidak akan khala tidak akan kosong padanya nadirun. pengingat Kama qala azza wa jalla sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia Wa in min ummatin illa khala fiha nadirun dan tidak ada satu umat pun kecuali uh, tidak akan uh, tidaklah akan kosong padanya seorang nabi, seorang pengingat. yakni tidak akan dikosongkan oleh Allah dari satu umat pun dulu dan saat sekarang dan yang akan datang tidak akan dikosongkan dari seorang nabi pengingat kalau dulu setiap meninggal seorang nabi, seorang rasul, selalu Allah mengutus penggantinya rasul yang lain. Yang selanjutnya. Tetapi sekarang setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah penutup para nabi dan para rasul maka Allah mengutus setiap kaum warakatul anbiya pewaris para nabi yaitu para ulama atau para ahli ilmi atau para tulabul ilmi yang berdakwah menebarkan peringatan dari Allah di berbagai tempat, di berbagai umat sampai hari kiamat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la tazalu ta'ifatun min ummati tidak akan hilang sekelompok dari umatku dohirina alal haqqi orang-orang yang selalu memenangkan menampakkan al-haq la yadurruhum man khalafahum tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hatta ya'tiya yaumul qiyamah sampai datangnya hari kiamat Bahkan di dalam Al-Quran juga telah ditegaskan adanya setiap nadir pada setiap kaum di umat Muhammad ini khususnya umat Muhammad ini setelah ditutupnya kenabian ditutupnya kerasulan di mana Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu laumata la'in dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadli al'azim Hai orang yang beriman Siapa dari kalian yang murtad dari agama kalian Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Mereka ciri-ciri kaum itu adillatin 'alal mu'minin. Bertawadhu, berendah hati, di hadapan kaum mukminin, rahmat, kasih sayang di hadapan kaum mukminin. Aizatin alal kafirin keras tegas terhadap orang-orang kafir. yujahidu nabi sabilillahi mereka itu terus-menerus berjihad di jalan Allah wala yaqafu laumata lain dalam keadaan mereka tidak takut cercaan si pencerca Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah keutamaan Allah yang Allah memberikannya, selalu memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Maka setiap ada gejala kemurtadan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan selalu Allah muncul munculkan nabi peringatan dan itu terus berlangsung ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat sehingga memang setiap kaum Allah selalu datangkan nadir termasuk kaum khususnya kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala ahkamul hakimina dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi ahkamul hakimin adalah seadil-adilnya pihak yang mengadili wa arhamur rahimina dan dia zat yang paling kasih eh, dari semua pihak yang mengasihi Allah adalah paling kasih dari semua pihak yang mengasihi. La yu'adzibu ummatan minal umami. Tidaklah Allah menyiksa satu umat dari satu umat hatta yuqima 'alaiha al-hujjata ar-risaliyata sehingga Allah tegakkan pada umat itu hujjah risaliyah dalil argumentasi yang dikirimkan oleh Allah dengan turunnya wahyu atau dengan datangnya penyampai ilmu kepadanya kalau hujjah telah sampai kepadanya barulah Allah menyiksa satu kaum kama fi qawlillahi azza wa jalla sebagaimana hal ini dinyatakan dalam firman Allah yang maha agung dan maha mulia wa ma kunna muhadzibina hatta nab'ada rasulah surat al-isra ayat ke-15 dan tidaklah kami menyiksa satu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Wa ma kana min fataratin baina rasulin wa rasulin dan apa yang terjadi dari fatarat masa kekosongan Nabi yakni masa tidak diutusnya Nabi baik rasulin wa rasulin antara seorang rasul dengan rasul yang berikutnya tatulu muddatuha au taksuru yang masanya kekosongan itu kadang-kadang panjang dan kadang-kadang pendek illa wa yab'atallahu tabaraka ta'ala min atba'ir rusuli kecuali dalam masa fatarat masa kekosongan itu mesti Allah utus atba'ir rusul para pengikut rasul-rasul itu yang juga wa ahlu orang-orang yang mengikuti meneladani para rasul itu Allah utus fit da'wati untuk berdakwah wa tablighi lirrisalati dan menyampaikan ajaran-ajaran para rasul itu afradun minan nas ada beberapa orang dari kalangan manusia fa illam tasil ila ba'dhin nasi da'watur rusuli min rasulin au nabiyyin au man yad'u bi da'watir rusuli wal anbiya'i maka kalau tidak sampai kepada sebagian manusia tidak sampai kepada mereka dakwahnya para rasul dari para rasul dakwahnya nabi dari para nabi atau dakwahnya orang yang uh, berdakwah dengan dakwahnya para rasul dan para nabi kalau tidak sampai ilmu kepada mereka Fahada yu'tabaru min ahlil fatrati Maka yang demikian itu dianggap termasuk dari ahlil fatrah Kalau tidak sampainya ilmu para nabi dan para rasul itu kepada satu kaum sampai meninggal dunia mereka dalam keadaan tidak sampai ilmu kepada mereka maka mereka ini dianggap ahlul fatrah wa ahlul fatrati wa man fi hukmihim lahum yaumal qiyamati muamalatu dan ahlul fatrah ini man fi hukmihim dan orang-orang yang dihukumi sebagai ahlul fatrah Yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti bagi mereka muamalah ada penyikapan atau perlakuan yang khusus jahat bihan nususu yang telah diberitakan telah datang beritanya tentang mereka dari nusus dari dalil-dalil Al-Quran wa sunnah min annahum yaitu dalam berita-berita itu mereka yumtahanuna mereka akan diuji di arasatil qiyamati di berbagai pengujian yang ada di hari kiamat nanti. Fal muti'u fil jannati wal asi bin nari. Maka yang mau taat itu akan mencapai surga dan yang durhaka akan masuk neraka. Bagaimana bentuk ujian yang akan diberikan kepada ahlul fatrah di hari kiamat nanti disebutkan wa minha Imam Ahmad wa ghairuhu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya min hadithil aswad bin Sarih dari hadis Al-Aswad bin Syarih At-Tamimi As-Sa'di radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa wasallam qal beliau memberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda arbahatun ada empat perkara yahtajuna yaumal qiyamati akan berdebat pada hari kiamat yaitu rajulun asammun la yasma'u seorang yang tuli yang tidak mendengar sehingga tidak mendapatkan dakwah. Warajulun haramun dan orang yang tua bangka sehingga <clears throat> dia sampai pikun Yang ketiga warajulun ahmaku dan seorang yang ahmak idiot tidak bisa paham omongan karena idiot itu tadi. Bayakulu mata fil fatroti yang keempat seorang yang mati di zaman fatro zaman tidak sampainya dakwah kepadanya zaman tidak diutusnya rasul padanya Amal asammu Adapun orang yang tuli fayaqulu rabbi dia mengatakan wahai Tuhanku laqad jahal islam sungguh memang Islam telah datang pada masa hidupku dia ah, di dunia wa nama asma'u syai'an dalam keadaan aku tidak mendengar apa-apa Wa ammal ahmaku Adapun orang yang dungu yang hijau tadi Wa yaqulu rabbi laqad ja'al islamu maka dia mengatakan wahai Tuhanku telah datang Islam wasibyanu yahdifunani bil bahri sedangkan anak-anak kecil yahdifunani melempari aku dengan dar dengan tai honda wa ammal haramu adapun orang yang tua bangka Fayaqulu ya Rabbi laqad ja'al Islam wa mahaqilu. Memang telah datang Islam dalam masa hidupku di dunia, tapi aku nggak paham. sebikun fil fatrati fayakulu. adapun orang yang hidup dan mati di zaman fatrah dia mengatakan Rabbi wahai Tuhanku ma'atani rasulun tidak pernah datang kepadaku seorang rasul fayakhudhu kaum kemudian setelah mereka pada melaporkan kepada Allah seperti itu masing-masingnya mawasi kaum maka Allah mengambil perjanjian dari mereka layuti anak mengambil perjanjian dari, dari mereka supaya supaya sungguh-sungguh mereka berjanji untuk mentaati Allah. Setelah janji mereka, bayur sila ilaihim rasulan. Maka Allah utus kepada mereka seorang utusan. Adik ulun narok Utusan ini mengatakan kepada mereka, ayo sekarang kalian masuk api. Perintahnya, padahal mereka sudah janji mau mentaati Allah atas semua perintahnya. Tiba-tiba sekarang datang perintah untuk masuk api. Fayaqulu alladhi nafsi biyadihi maka Nabi Muhammad SAW mengomentari demi yang jiwaku ada di tangannya laudakoluha seandainya mereka mau masuk ke api itu sebagaimana diperintah lakanat alaihim bardan wasalamah niscaya mereka akan mendapati api itu dingin dan sejahtera. Nah, adapun mereka yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga langsung taat pada perintah itu langsung masuk api selama masuk surga karena menunaikan janjinya untuk taat. Adapun mereka yang ditakdirkan masuk neraka menolak. Loh, saya melapor pada Engkau ya Allah untuk bisa selamat dari api neraka kok malah sekarang disuruh masuk api. Gak mau. Nah, akhirnya Allah menyatakan kepada mereka di hadapanku kalian berani membangkang perintahku. Tentu kalau seandainya di hadapan para nabi dan para rasul yang aku utus, tentu kalian akan lebih mungkin, lebih besar kemungkinan untuk durhaka. Masuklah kalian ke dalam api neraka. Ya, hadithi turukun wa syawahidun dan untuk hadis ini ada jalan sanat dan ada sanat-sanat penguat yakunu biyamin qismil makbuli sehingga dengan banyaknya sanat itu jadilah hadis ini termasuk hadis yang diterima. Kama qarrara dzalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebagaimana yang ditegaskan demikian itu oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di kitab dalam kitab beliau Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain jalan dua hijrah dan pintu dua kebahagiaan. Wa kullu rasulin minar rusuli dan segenap rasul dari para rasul wa kullu nabiyyin minal anbiya'i dan segenap nabi dari para nabi-nabi yabda'u da'watahu selalu memulai dakwahnya wayuna dia kaumahu dan memanggil kaumnya selalu ila tauhidillahi selalu menyeru untuk orang mentauhidkan Allah wa tarkis syirki wal bara'ati minhu dan menyeru untuk umatnya meninggalkan syirik dan Baroah minhu berlepas diri berantipati dari syirik wa min ahli dan juga baroah berlepas diri antipati dari ahli syirik orang yang berbuat syirik walihada tajidu fil ayatil qur'aniyati oleh karena inilah engkau akan dapati dalam beberapa ayat Quran allati qassallahu fiha da'watar rusuli wal anbiya'i yang Allah kisahkan padanya dakwah para rasul dan para nabi anakulla wahidin minhum bahwa setiap dari seorang dari para nabi itu yaqulu liqaumi dia akan selalu mengatakan kepada kaumnya Ya qaumi abudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah. Kalian tidak mempunyai sesembahan selain Allah. Surat Al-A'raf ayat ke-65 Dan juga kita dapati dalam surat Al-Ankabut ayat ke-36. Jadi banyak ayat yang menceritakan masing-masing nabi itu selalu berdakwah mengajak kaumnya kepada tauhid <clears throat> dan berlepas diri dari syirik. Selalu demikian. Hah? wa huwa amrun biibadatillahi wahdahu yaitu eh, tauhid itu ialah perintah untuk beribadah kepada Allah semata wa nahyun syirki billahi azza wa jalla dan larangan untuk berbuat syirik terhadap Allah azza wa jalla kemudian kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas rahimahullah halaman 233 bagian atas wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya <clears throat> dalil yang menunjukkan <clears throat> bahwa Allah selalu mengutus pengingat pada setiap kaum ialah firman Allah taala walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ane i'budullaha wa ta'ud dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang isinya ialah budullah beribadalah kalian kepada Allah wajtanibut tagut dan jauhilah oleh kalian para ta'ud Surat An-Nahl ayat ke-36 Waftaradallahu ala jami'il ibadi Al-kufra bit dan Allah telah mewajibkan atas segenap hamba-hambanya Allah mewajibkan untuk kufur kepada para tauhid untuk ingkar kepada segala tauhid walimanu billah dan diperintahkan oleh Allah untuk beriman pada Allah untuk kufur kepada tauhid dan untuk beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah berkata Ibnul Qayyim rahimahullah At-taghutu yang dimaksud dengan taghut ialah ma tajawaza bil abdu haddahu apa saja yang dengannya menjadi sebab hamba Allah melampaui batas apakah sesuatu yang menjadi sebab hamba Allah melampaui batas itu min dalam bentuk sesembahan Aumat matbu'in dalam bentuk tokoh yang diikuti au atau pimpinan yang ditaati semua itu tauhid kalau dia menjadi sebab untuk hamba Allah melanggar larangan Allah. Kita lihat footnote pertama keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah waqad bayyana Allah azza wa jalla dan sungguh Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia telah menerangkan Zalika perkara itu Bayanan aman Dengan keterangan yang uh, umum Fi qawli dalam firmannya di surat An-Nahl ayat 36 tadi Terus dinukilkan oleh Syekh Z, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Kemudian beliau Syekh Zaid setelah menukilkan ayat ini selanjutnya menyatakan wa kullu min adawatil umumi kalimat kullu kata kullu ha, adalah min adawatil umum dari kelengkapan kata-kata yang bermakna umum. Kalau kita lihat dalam, dalam ayat ini walakot ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kulli ini termasuk daripada adawatin umum. Bentuk lapat-lapat yang bermakna umum. Tumma bayana da'watar rasuli Kemudian diterangkan pula di ayat ini dakwanya para rasul. Allati yabda'u biha qaumahu. Yang Rasul memulai dakwah itu dengannya terhadap kaumnya. Faqala maka Rasul eh, maka Allah menggambarkan dakwah para Rasul itu ialah yang pertama kali diserukan abudullah wa wajtanibut ta'ud Yaitu Beribadah kepada Allah Dan menjauhi para ta'ud Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu di mana di sini Rasul itu menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Li'annahul mustahiqqu lidalik. Karena Rasul eh, karena Allah itu karena Allah itu adalah mustahik pihak yang berhak lidalik untuk menerima persembahan ibadah dari hambanya wa yuhadziruhum min ibadatit dan para rasul itu semuanya selalu memperingatkan kaumnya dari bahaya peribadatan kepada para ta'ud para ta'ud itu alati hiya e, beribadah kepada para ta'ud itu ialah ia ibadatu ghairillahi azza wa jalla yaitu beribadah kepada selain Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia wa ibadati ghairihi ma'ahu dan beribadah kepada selain eh, selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Itu semua tauhid. Beribadah kepada selain Allah semata dan tidak beribadah pada Allah ini tauhid yang diibadahi selain Allah itu tadi dan menjadi sebab untuk orang meninggalkan peribadatan kepada Allah. Kemudian juga tauhid sesuatu yang disejajarkan dengan Allah diibadai sebagaimana Allah diibadai pula. Wadil tuh kalimat yang ada di sini yaitu aneh abdullah wajtanibut ta'ud Nah, ayat ini ia makna la ilaha illallah adalah makna la ilaha illallah. La ilaha menafi, menafikan segala tauhid. Illallah mengisbatkan peribadatan itu untuk Allah semata. Maka inilah makna la ilaha illallah. Anil ma'ani budullah beribadah pada Allah semata wajtanibut ta'ud dan menjauhkan diri dari segenap yang disembah selain Allah walayatimu tauhidu abdin wa imanuhu dan tidaklah akan sempurna tauhidnya seorang hamba dan tidak akan sempurna pula imannya seorang hamba hatta yudhifa ilal imani billahi sehingga hamba itu menyandarkan dalam beriman kepada Allah itu Allah uh, dia menambahkan sikap apa al kufru eh, al kufra bitahut dia menyandarkan pula kepada iman kepada Allah itu sikap kufur kepada para tauhid Iman kepada Allah saja tidak cukup Tetapi harus dilengkapi dengan sikap kufur kepada para tawud Walidah Allah Azza wa Jalla oleh karena inilah Allah yang maha agung dan maha mulia berfirman faman yakfur bit dan barang siapa yang kufur kepada para ta'ud wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam laha maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan terputus sungguh dia telah berpegang dengan tauhid kalau dia yakfur bittauti wa yu'min bil billahi kufur kepada para paut dan iman kepada Allah. Maka ini adalah keimanan yang kokoh yang tidak akan runtuh apabila masih ada pada diri orang itu dua perkara ini iman kepada Allah dan kufur kepada para taut Nah, kemudian di footnote kedua kamu lihat halaman masih 233 wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu ma'na ta'ud dan Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan makna ta'ud وقد اختلف العلماء ulamau rahimahumullah dan sungguh para ulama telah berselisih. Semoga Allah merahmati mereka. Di makna hadhil kalimati. Dalam menerangkan makna kalimat ini. فَمِنْهُمْ مَنْ يُفَسِّرُ الطَّاغُوتَ بِالشَّيْطَانِ Sebagian ulama ada yang menafsirkan tagut itu ialah syaitan ومنهم من يفسره بالساحر أو الكاهن sebagian lagi menyatakan bahwa tauhid itu ialah tukang sihir dan tukang tenung dukun-dukun wa tafsiru ibnil qayyimi lahu dan tafsir Ibnu Qayyim terhadap kalimat ta'ud itu ahamu wa ashmalu lebih umum lebih dan lebih mencakup Haidu qala rahimahullah di mana beliau rahimahullah menyatakan mana ta'utu bahwa mana tagut itu ialah mata jawaza bihil abdu haddahu apa yang dengannya seorang hamba melampaui batas Allah sesuatu yang menjadi sebab hamba Allah melampaui batas Allah min ma'budin au matbu'in au muta'in baik dari kalangan ma'bud sesembahan ataupun matbu yang diikuti ataupun muta yang ditaati. yota baru tajawuzin makna yang demikian ini dianggap atau yang perkara menjadi ukuran ialah tajawuz tindakan melampaui batas bimana utaraka ibadat ini? yaitu dengan makna bahwa melampaui batas itu ialah meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah wa tajawuzuha ilal harami wa ilal mahduri dan melampaui batas itu sampai melampaui batas keharusan beribadah pada Allah sampai kepada perkara yang haram atau perkara yang mahdur yang dilarang. Min ma'budin Perkara yang menjadi sebab itu yang dinamakan ta'ud itu bisa dalam bentuk mahbud minal mahbudatil batila yaitu sesembahan-sesembahan yang batil ala ikhtilafi meskipun berbeda-beda macam-macamnya au majbu atau pihak yang menjadi ikutan. Da'a ila batilin fa'at fattaba'ahun nasu ala batilin. Dia menyeru kepada kebatilan kemudian mengikuti e, kemudian mengikuti dia orang-orang atas kebatilannya. Ini tokoh Tokoh yang diikuti oleh orang-orang dalam kebatilannya. Sawa'an kana dalikal matbu'u sama saja pihak yang diikuti itu da'a ila syirkin apakah dia menyeru kepada syirik kemudian diikuti maka dia adalah tauhid diikuti orang dalam menjalankan perbuatan syirik au ila bid'atin atau tokoh yang menyeru kepada bid'ah ini juga tauhid au ila fawahishin wa kabairin atau menyeru kepada fawahis kekejian-kekejian atau menyeru kepada kemaksiatan-kemaksiatan maka ketika tokoh ini diikuti dalam berbagai kabair dosa besar itu dia menjadi tohut muta'in atau dalam bentuk muta' tokoh yang ditaati pimpinan yang ditaati dan nasa ilal, ilal batili fata'u di mana pimpinan itu menyeru kepada anak buahnya kepada kebatilan terus ditaati oleh anak buahnya dalam kebatilan itu wa kullu hadil umuri dan semua perkara ini yang disebutkan ini tadi fiha tajawuzin dalamnya padanya terdapat tajawuz sikap melampaui batas dan juga dikatakan wa khurujun an muhitil haqqi lal batil keluar dari batas kebenaran kepada kebatilan wa ta'utu yajma'u hala yajma'u hala tawahid dan kalimat taut dijamak uh, jamak kalau dijamakkan menjadi tawahid bentuk jamaknya وذكر al-muallif rahimahullah dan al-muallif pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ru'usut tawaqifi pimpinan para tauhid-tauhid itu ialah aimmatut tauhid imam para tauhid wa qadatihim dan pentolan-pentolan mereka yang membimbing mereka ila nari ke neraka, ke api neraka. Maka setelah ini disebutkan oleh beliau pimpinan-pimpinan para tauhid. Nah, disebutkan yaitu lima pimpinan para tahun, Insya Allah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang di Minna. Ada pertanyaan? Jangan banyak-banyak. penanya Ustadz bagaimana pendapat Ustadz mengenai pendekar demokrasi alias Gus Dur yang menolak fatwa MUI mengenai Ahmadiyah yang beraliran sesat dengan dalih RI bukan negara Islam. Ya, kafir menolak fatwa pengkafiran orang kafir. Ya. Kiai uh, Krishnu ini Kristen NU ini jelas tentu menolak pengkafiran Ahmadiyah atau penyesatan Ahmadiyah berhubung dianya sendiri sesat dan kafir ya maka dari sejak awal memang dia ini adalah musuh Islam dan sangat benci kepada Islam dan menggunakan segala apa yang dia miliki untuk memerangi Islam dan muslimin sama dengan ulil absar dan segala konco-konconya itu. Data penanya, bolehkah saya mendoakan dia agar tersadar dari kesurupan yang tengah dialaminya? Ya, boleh saja kalau engkau mau mendoakan dia dengan doa yang baik dan boleh juga engkau mendoakan laknat kutukan kepada dia kata penanya Ustaz bolehkah kita sholat sunnah qobliya dan ba'diya di masjid boleh tapi lebih afdol di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ah, apa? La ilaha illallah. Datang kemudian pergi. Nah, ati fi bai'il khairul a'mali fi as-salatu fi baiti al-maktubata sebaik-baik amalan ialah sholat di rumahnya masing-masing kecuali sholat yang fardu nah kalau sholat yang fardu itu sholat di di masjid bagi pria khairul a'mali as-salatu fi baitihi illal maktubata begitu maka sholat sunnah itu lebih utama di rumah bahagia maupun qobliyah kata penanya bagaimana hukum bila saat khutbah Jum'ah kotak infak berjalan. Apakah pahala Jumat berkurang atau malah membatalkan pahala Jumat tersebut? Ya, ya memang demikian. Nah, oh ya tunggu eh, di kantor. Iya, iya, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu ansit faqad laghauta. Apabila engkau katakan din kepada temanmu pada imam sedang khutbah maka sungguh engkau telah sia-sia. Dalam riwayat lain apabila engkau bermain-main dengan batu sedangkan imam sedang khutbah sungguh engkau telah sia-sia nah, demikian pula ketika orang sibuk dengan kota amal sedangkan imam sedang khutbah maka sungguh siap Data penanya bagaimana posisi masbuk kalau imam sedang posisi atahiyat akhir. Apakah masbuk juga posisi sama dengan imam? Tentunya masbuk duduknya sama seperti duduknya imam dalam tahiyat akhir. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan innama ju'ilal imamu li uh, eh, apa innama ju'ilal imamu tamma bihi bahwa imam itu dijadikan oleh Allah untuk diikuti gerak-geriknya maka masbuk berbuat duduk tahiyat seperti duduk tahiyatnya imam Data menanya Bagaimana dahulu Rasulullah dalam menentukan waktu sholat Rasulullah menentukan waktu sholat dengan dengan melihat, dengan rukyah. ya melihat kalau sholat subuh melihat fajar terbit fajar maka beliau perintahkan ada kalau melihat mata bayangan matahari eh, bayangan orang itu bayangan benda itu tergelincir ke arah timur sehingga mataharinya karena tergelincir ke barat bayangannya ke arah timur ketika asar dilihat ketika benda itu lebih besar sedikit daripada ukuran bendanya bayangannya itu itu berarti sudah masuk waktu asar ketika maghrib itu ketika dilihat matahari telah tenggelam dan ditunggu sejenak sampai tanda merah-merah di ufuk sebelah barat terlihat. Ketika Isya itu ketika dilihat oleh beliau langit merah-merah yang ada di langit di ufuk sebelah barat itu sudah hilang, sudah gelap. Nah itu Isya. Jadi penetapan waktu sholat itu dengan ru'yah dengan melihat bukan dengan hisab nah, dengan apa jadwal sholat abadi dan sebagainya bukan dengan itu tapi dengan melihat gerakan matahari tuntunan menurut syariah kalau kita sedang wudhu atau mandi ada yang memanggil orang tua atau orang lain tuntunannya berdeher <clears throat> begitu itu yang dicontohkan kemudian bagaimana tuntunan menurut syariah kalau kita sedang sholat ada yang lewat di depan kita anak-anak atau orang dewasa dicegah dicegah dengan tangan kita untuk dia tidak lewat begitu. Kata penanya apa hukumnya ganja yang dikonsumsi sebagai bumbu masak? Wallahu a'lam. Kalau daun ganja itu uh, baru akan memabukkan bila telah diproses untuk eh, kemudian dibakar menjadi dihisap untuk menjadi eh, apa pemabuk lalu apakah daun ganja yang masih basah itu yang kemudian dijadikan bumbu masak apakah termasuk benda haram saya tidak tahu belum mengerti masalah ini. Ada penanya bagaimana cara kita menghadapi aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah? Apakah kita harus melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka? Ya kalau berani, tidak apa-apa. Kalau nggak berani ya dengan lisan. Kalau nggak berani ya dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa huwa iman barang siapa yang dari kalian melihat kemungkaran maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya kalau tidak bisa karena nggak berani ya dengan lisannya kalau nggak bisa dengan lisannya juga karena nggak berani atau karena lemah ya dengan hatinya dengan benci kepada kemungkaran itu Wawa iman Tapi dengan hati itu selemah-lemah iman Jadi urusannya mampu dan tidak mampu aja Kalau mampu ya lakukan Kalau nggak mampu ya sudah uh, Lakukan apa yang mampu Dengan lisan Nah sudah dengan lisan kau peringatkan Kau nasihati dia uh, Supaya kembali kepada Islam uh, Supaya kembali kepada kebenaran juga nggak mampu dengan lisan ya sudah kau dengan hatimu dan itu kau tahulah memang dirimu dalam keadaan selemah-lemah iman wallahu a'lamu bissawab ila ikhwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh